بسم الله الرحمن الرحيم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش ينصب diangkat atau diciptakan tiga wili taifatin kedua sekelompok minan nasi sanging manusia apa sing diangkat siu apa pira-pira kursi kursi singgasana haulal arsy ana ing seputar aras yaumal kiamat ing dalam dina kiamat wujuhum utawi wajahe taifatun minan nas iku kalka marika dene rembulan Lailatul Badri ana ing malam purnama Yafzau padha kaget sapa annasu manusa wa hum halate taifatun minan nas la yafzauna ora padha kaget sapa taifah Wa yakhafu lan padha tiang-tiang sayo iku la yakhafun ora padha Wahu mutaito ifatun sing iki wau aulia Allah iku pira-pira kekasih Allah alladzina la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sing boten nate wedi, boten nate susah. Faqila man haula ya Rasulullah. Man iku sinten haula ite mengkon kabeh ya Rasulullah. Faqala mengko sapa Nabi, humutawi haula iku almutahabuna. Iku wong sing saling seneng kabeh, saling seneng ning kancane utawa ning gurune ning keluargane filahi eng dalam Allah taala Warahu lang riwayat hadis sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa qala fihi inna haulal arsy Sak temene ana ing seputar aras mana biru te ana pira-pira mimbar, mimbar-mimbar podium niku, minurin saking nur. Alaiha kang kuwe ngatasé manabir kaum te kaum libasung kang te kaum nurun iku cahaya, wa ujum kaum ku nurun cahaya. Lai sura ana sapa kabeh bi anbiya lan nabi wala syuhada lan pira-pira wong sing mati syahid. Mereka itu bukan nabi, bukan mati syahid. Tapi yakhbituhum. Iku ngepingini maksudnya sederajat hum ing kabeh sapa nabiun pira-pira nabi wa syuhada. Artinya orang-orang itu ndak nabi tapi derajat jeng ben bareng nabi. Faqalu ya Rasulullah sifhum lana. Sif kula fati nyifati panjenengan ing wong akeh lana kedhi kita faqala hum al mutahabuna fillah humte ka peu almutahabuna sing saring seneng kabeh fillahi ing dalam Allah. Wong-wong sing senang Allah banget, kekancan faktore senang Allah, wal mutajalisuna lan sungking lunggu-lungguan kabeh. Berteman duduk, berteman jagongan kabeh filahi ing dalam Allah. Wal mutazawiruna lan saling ziarah, saling tilek, nggih saling ketemu ya filahi ing dalam Allah. Kula niku wingi-wingi jan kepikiran nggih kula kepikiran supados saya ngaji itu kan mulai 2004 cuma sing ngaji teng mriki terbuka mulai 2005 pinten jelas niki tajdidun niat bahwa pertemanan kula jenenganku kabeh napa villa insyaallah nak pertemanan niki villa jeng ben jenengan diberi satu mimbar yang semuanya serba nur itu gini ku tiang-tiang sing kekancan krono napa Allah Wana jenengan ngadul kulo Kekancan krana apa iku mboten kudu sedekah teng kula hormat kulo mboten. Misalnya, sing seneng sedekah nggih sal, Sing mboten seneng nggih sal nak pertimbangan Islam. Misalnya, timbang dhuwit tak kena Gus Pak, Gus Pak wis sugih tak kena bojoku wae sing melarat. Itu nggih Islami, paham nggih. Paham nggih. Niku nggih napa? Islami. Sementing aja krana medhit. Dhuwit tak kena Gus Pak iman, tak kena bojo iman, tak kena anak iman, tak kena mbah iman. Itu bodho nek mun pun keliru banget. Ini penting kalau akan kalau akhir-akhir ini sering nopo guys, sering ngipi, sering panjang susah. Kalau nganti saat ini susah Kalau teng dunia aku sitok Maksiat itu menciptakan ekonomi. Jadi kalau aku seneng ibadah teng dunia namun haji. buatan seneng haji, seneng sistem ibadah haji. Niki logikanya gini, gini. misalnya ada doli sebelum ditutup. Kalau ada komplek prostitusi itu artinya kan transaksi seknya juga bayar. Nanti di seputar situ ono bakul mie. Mungkin taksi malam-malam yang antarkan hidung belang. Nanti mungkin seputar situ juga laris. Macam-macam. Makanya itu yang diwawancarai di Keramat Tungkak dulu di Jakarta itu lucu. Ada bakul mie itu orangnya soleh. Dia ya tidak pernah zina, ya tidak pernah apa-apa, tapi dia bakul mie seputar situ. Ketika ditutup ditanya, kamu susah ya? Susah sekarang sepi. <laughs> jadi itu kan lucu. Jadi jadi jangan kira Anda yang tidak berzina itu terus tidak memberi kontribusi. Mungkin kita supir taksi atau supir becak. Paham ya? Mungkin kita punya warung seputar situ yang larisi ya orang-orang yang mau ke situ. Jadi sing iso nandingi niku namung haji. Haji itu satu-satunya ibadah sing iso nandingi gemerlap ibadah maksiat. Orang datang ke Las Vegas itu hanya berapa? Yang datang ke Hollywood hanya berapa? Tapi kalau yang datang di haji itu melibatkan ada hotel, ada catering, uangnya triliunan yang dikorupsi di Indonesia saja nopo triliun. Darnya satu ibadah yang mencip ibadah tapi nyipta nopo ekonomi. Selama ini ekonomi itu masih kalah dengan maksiat. Ayo penjualan tas bebek kondom kata bunti. Yang bisa nanding itu hanya nopo Haji. Bahkan saya diceritani teman-teman itu yang hidup, yang sekolah di Italia itu Vatikan tuh paling susah itu mikir haji karena kota suci Roma itu tidak seramai apa Ka'bah sama padahal agama Kristen tuh lebih banyak artinya orang Kristen lebih banyak lebih mapan tapi kok tetap rame Ka'bah ya soalnya Ka'bah kok rame Ka'bah itu udah hanya musim haji misa yang suci di Vatikan saja masih rame umroh nggak usah ditandingi haji baru dengan umroh aja ya bisa bahkan penerbang penerbang dari Inggris dari mana-mana itu gak bisa membayangkan kalau di dunia ini tidak musim haji karena surplusnya para apa pebisnis pesawat itu ya pas musim apa haji itu kan banyak tuh yang pesawat dari Perancis Inggris terus Lapi Garuda di piloti Perancis berangkat tapi tetap <laughs> supirnya saya budi Perancis Lalu sota kawahul ketika Allah dawuh ja'ala wahul ka'batal teetal haroma kiamal linnas Allah boten dakwah kiamat ilmu mukminin tapi kiamal linnas jadi Ka'bah itu akan diciptakan Allah sebagai kiaman linnas soko gurune manusia karena sekarang sistem perdagangan di dunia itu termasuk faktor hidup itu karena musim haji dan apa umrah itu kita harus syukur ada ibadah yang hasil apa duit karena banyak maksiat yang sudah menghasilkan apa duit jadi kalau suwon jenengan seneng kulo kulo seneng jinan kabeh villa villa, villa. wis pokoke kabeh perhitungane faktor opo Subhanahu wa taala niki sing terakhir kulo tutup ngangge ilmu akidah masalah niki mawon Nomor kali itu hanya ulama yang tahu kenapa kita mencintai Allah. Dan ini saya tidak bikin-bikin. Saya berkali-kali belajar kitab hadis Bukhari, Muslim, mulai hadis Sohaya sampai sing doif sampai setengah mau untuk sampai hadis gachilas bo maudhu so sohai tapi kata Imam Ghazali ngendikan begini dan saya percaya karena ini real nyata wa sampai saya hafal karena makalah ini dikutip Abu Hasan Asyadili semua ulama mengutip makalah ini wa a'dhamu ulumil Qur'an fi asma'ihi ta'ala jadi soko guru ilmu Quran namun setunggal ketika mensifati Allah saja ada katanya saja lainnya itu itu karena menjelaskan manusia Misalnya begini ini contoh gitu, terutama konco-konco sing apal Quran. Misalnya Allah hanya dawuh datar gitu. Wa huwa ladzi yuhyi wa yumit Wa huwa ta Allah wa alladzi zat yuhyi kang maringi urip sapa Allah, wa yumitu lan maringi mati sapa Allah. Wa huwa ladzi yuhyi wa yumit Itu kalau orang-orang alim yang baca itu nangis. Nangisnya begini. Ketika sudah ada manusia begini, ada Mustafa, ono Ruhin, ono manusa-manusa ngeten. Terus kita kan akan bilang, manusa iku iso urip nak nganggo jantung, nganggo paru-paru, manusia bisa urep nak uteknya gak remek gak digelindes truk nak jantungnya oke itu benar karena sudah kadung jadi begini tapi ini ilmu yang ditopang adat karena manusia ya sudah begini maka hidupnya butuh jantung butuh paru-paru tapi itu ilmu kesekian hakikote ilmu iku ra ilmu iku hakikote ra ilmu yang kita lihat manusia urip iku butuh jantung butuh paru-paru itu udah ilmu itu yang kita ketahui paham ya tapi nak saya kata ilmu yang namun setunggal Allah la ilaha illahu wal ya Allah itu sing dadi ilmu artinya ini ketika Allah gawe menusa sangka pasir ora ana jantunge, ora ana paru-parune, ora ana unsur kehidupane. Pertama manusia diciptakan dari apa? Tanah kan. Tanah itu tidak ada jantungnya, tidak ada paru-parunya, tidak ada unsur kehidupannya. Tapi Allah bisa wa huwallazi yuhyi karena Allah memang bisa menghidupkan. Nah, pentingnya ilmu ini Penting nanti setelah kita mati jadi tanah. Kita tidak pernah janggal bagaimana Allah cara menghidupkan. Karena kita mensifati Allah bisa menghidupkan zaman kita berupa tanah. Maka Allah akan mudah lagi setelah kita jadi tanah. Allah ya akan mampu menghidupkan lagi. Lah kita kita ini dididik orang kafir atau orang sekuler untuk percaya paru-paru jantung terus percaya ke teman-teman. Nah, Islam diam-diam memelok ya mamang pisan. Mosok es mati suwi so tangin neh carane piye lha iku wis musibah. Ana apa iku napa musibah?